Ya umrah, ya Habis umroh, wah kotor lagi. Ya umroh lagi, bersih tuh. Beli kapala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannata Dan haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya, melainkan surga. Makanya ada orang yang pengen mati di sana lagi ngerjain haji. Ada yang takut juga, Kesian keluarga lu gak ketemu dah. Karena orang meninggal di sana nggak bisa pulang nih. Iya. presiden meninggal di sana udah Dulu siapa? Ya? Hatta ya, Bung Hatta ini. Ya. Hah? Bung Tomo. Hah? Di bawah. Kalau yang sana kenapa? Iya. Gitu. Susah kecuali di luar haram deh ya oh, luar haram bisa wa Abu Nu'aim Ana Abdullah bin Mas'ud man jaa hajan yuridu bihi wajh Allah faqad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa syafa'a fi ma da'alahu dan Abu Nu'aim daripada Abdullah bin Mas'ud siapa orang yang datang haji ngerjain haji Semata-mata diingin keredoan Allah. Sungguh Allah telah ampuni baginya yang lalu dan yang akan datang daripada dosa. Yang lalu dan yang akhir. Yang belum dikerjain. Ya, yang belum dikerjakan sudah diampuni sama Allah. Mananya kalau dia berbuat dosa, Allah kasih taufik untuk taubat. Ya. Atau Allah halangi keinginan syahwatnya untuk berbuat dosa. Itu maknanya haji yang diterima oleh Allah. Oke orang kan orang bilang ringkasnya tandanya orang yang hajinya mabrur setelah itu udah nggak berbuat lagi. Yang sebelum haji nggak yang sebelum haji diperbuat daripada perkara-perkara yang jelek setelah pulang udah nggak lagi. Ya. Belum haji doyan, menggapri, pulang haji nggak lagi. Berarti mabrur. Kalau sebelum haji main gaple seminggu sekali, pulang haji dua kali malam. Ambe. Ya. Itu enggak makruh. Biar yang jelek begitu. Biar yang jelek, yang makruh. Enggak belum haji, enggak sebaya, tobat, berangkat haji, wajib ya. Itu makruh namanya. Wasyafa'a bima da'alahu dan dia memberi syafaat pada apa-apa yang dia doakan baginya. Oh, oh, oh, kita sering titip apa ini? Doa ya. Doa ini eh. makbul. Ya. Eh. Beli nasi kormes kilo nih, jangan. Doain, minta. Doain. Jadi minta doa. Kalau mau orang yang mau berangkat, doain. Ya. Karena dia doanya, kalau perlu kita kasih sesuatu yang berkesan waktu dia mau berangkat, biar diingat kita kasih yang berkesan saya hadiahin orang berangkat biar dia ingat sama kita ya. kalau cuma salam gitu-gitu lupa di sana yang diingat bininya anak ini. wa Ahmad wa bin Muni' wa Abu Ya'la an Jabir bin Abdullah man qada nusukahu wa salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر Ahmad ibnu Muni' Abu Ya'la daripada Jabir bin Abdullah. Siapa orang yang menunaikan manasik haji, kemudian dia dan kemudian orang Islam selamat daripada lidahnya dia dan tangannya nggak diganggu. Jadi aman orang Islamnya dia itu. Ya, ada orang yang ngerjain haji, lidahnya nggak nggak dijaga, nyelak ya soalnya masih nyelak riba inilah bahaya ya soalnya udah hati-hati deh tidak jaga selama dari tangannya nggak gampar orang nggak mukul dan sebagainya maka orang yang ini Orang yang merasakan haji semacam ini nih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Wa an Abdullah bin bin Jarrah bin Jarrah Hujju fa innal hajja yaghsilul dzunuba kama yaghsilul ma'u ad-darana. Hajilah kamu maka sesungguhnya haji itu mencuci dosa. Fa innal hajja yaghsilul dzunuba kama yaghsilul ma'u ad-darana sebagaimana air cuci kotoran. Orang yang berangkat haji ibarat Ibarat air cuci kotoran bersih. Haji. Wa Turmuzi wal Baihaqi an Ali radhiyallahu anhu Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuka yahudiyan aw nasraniyan na'udzubillah dan Baihaqi, Turmuzi dan haji daripada Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Siapa orang yang punya bekal cukup ya kendaraan sudah siap tapi dia nggak berangkat juga kendaraan yang mencap, menyampaikan dirinya ke haji tapi walam hujan, nggak mau haji juga harta bisa ada kalau dijual ini cukup ya kalau dia mau begini dia bisa, cuma nggak mau aja, sayang gitu. Ada cukup. Eh mati ini. Ya. Fala alaihi ayyamuta tayyudian au nasrania. Tidak ada atas dirinya mati melainkan mati Yahudi atau mati Nasrani. Ya. Kalau udah dipunyai bandai jual deh. Tapi jualnya memang udah ada bandai lain gitu. Kecuali yang saya bilang tadi, bandainya memang usaha. Jangan jual toko gara-gara mau haji, jangan. Ntar mau makan apa, kan toko pendaringan dia. Jangan jual rume yang dikontrakin kalau buat makanan dia, kecuali ntar hasilnya aja kumpulin. Ya. Kalau nganggur, ya nganggur. Ya, usaha eh, eh penghasilan dari yang lain, nah itu jual buat haji. Kalau belum, kalau udah ya jangan. Kalau haji sunnah nggak perlu gitu-gitu banget. Makanya ada orang kampung jual sawah. Sawahnya berhektar-hektar. Dijual di dia selalu buat berangkat. Emang benar. Ya. Emang benar. Dijual. Kira-kira cukup. Kalau sehektar cuma harga 20 juta ya jangan dibuat Nggak cukup ya. Kalau kalau kami udah tinggi harga punya harta ya, punya tanah dua hektar, dua hektar dapat seratus juta, udah wajib jual Kalau tinggal jual juga sampai mati ya. Kewajiban dia tuh nggak kebayar. Iya. Mesti ahli warisnya berangkat kewajiban Wajiban ahli waris kalau didapetin orang tuanya udah wajib haji tapi nggak berangkat haji, sebelum bagi warisan hajiin dulu tuh bagi apa ini? Ada ada yang disisikan buat badalnya. Karena termasuk bayar utang juga kan. Termasuk bayar utang almarhum nantinya. Ya, termasuk utang haji yang udah jatuh. Kalau enggak siap ya. Kecuali korban, katanya korban kalau diizinin baru, kalau enggak, enggak ada wasiat, enggak ada. Itu ya. cuman gopal aja mengatakan boleh karena dipandang baik tujuannya. Jadi enggak perlu izin Udah korbanin aja buat orang tua kita. Biar dia pernah ngomong atau kagak di waktu hidupnya, bikin aja korban. Karena gopal itu nukil dari fugoha dari ahli fikih. وقال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج ويضرب عليهم الجزية ويضرب ويضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين Kalau ada naibul fa'il dua yang satu maf'ul. Berkata Umar radhiyallahu an, sungguh aku berkeinginan mengutus beberapa laki-laki kepada ini kota. Lalu mereka memperhatikan setiap orang-orang yang punya kekayaan. Dari mana? Kata Sayyidina Umar, aku pengen kirim orang buat nyelidikin. Waktu dijadi khalifah, disebar orang selidikin tuh. Rakyatnya, ada gak yang kaya? Kalau dia kaya, lihat haji gak dia. Kalau nggak haji, tetepin kewajiban pajak buat dia. dia Jizyah. Ternyata orang yang bayar pajak itu hanya orang kafir. Kafir yang mau hidup di negeri Islam, tunduk di bawah undang-undang Islam, dan tidak mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam dengan syarat bayar pajak. Berarti orang yang nggak haji, kaya, bisa main orang kafir, bayar pajak. Ya, Karena pajak dalam Islam nggak ada. Ya ada pajak dalam Islam. Artinya itu tinggal negara Islam bayar pajak aja yang ada zakat baitul mal itu. Kalau kita pakai pajak PBB lagi kekayaan zakat lain-lain lagi. Mungkin tanya pajak gimana hukumnya? Di dalam Islam nggak kenal pajak. Ya, tapi kalau undang-undang kita kenal pajak. Yang ada zakat. Ya, zakat. Jadi zakat nih pajak beda. Beda. Cuma tunduk aja nih pemerintahan kita bayar pajak. Tetapi kalau buat Islam zakat yang ada hukum. Kalau di negara Saudi rakyatnya malah dapat. Tuh kaya ya. Lagi Belanda katanya. Merojol aja dibayar ya. Beranak dibayar, makanya banyakin anak, makin banyak anak makin kaya di sono aja. Di Belanda. Orang di orangnya kurang kan kurang orang informasi dari adik ini. Ini kata abang tadi yang di Belanda itu. Ya. Korek. Mahum bi muslim itu. Ya adalah mereka ini Islam. Jadi orang kaya yang nggak berangkat haji kata Sayyidina Umar, mahum bi muslimin. Mereka bukan Islam, berarti orang bukan Islam tetap pajak. Kalau orang Islam kagak. Ya. Wa Sa'id bin Zubair mata li jarun musirun lam yahujja falam usalli alaih berkata Sa'id bin Jubair mati tetanggaku kaya tapi belum pernah haji maka aku nggak sholatin ya. <laughs> nggak sholat dia kaya mati ya nggak sholatin ya. melainkan kalau ahli warisnya mau bayar utang hanya mau badali, Aduh, nggak beda Rasulullah. Nggak mau sholatin jenazah yang punya utang, melainkan udah ditanggung seorang sahabat. Saya tanggung utangnya Rasul baru Nabi sholat. Jadi utang itu jadi syarat buat mensolatkan jenazah. Itu utang kepada makhluk. Bagaimana utang kepada Allah lebih-lebih lagi. Wahadal yafi'i annahu rakiba jama'atun minat tujjar fil Bahar mutawajjihina ilal hajj Yafi'i menghikayatkan bahwasanya serombongan jamaah mengarungi eh, serombongan jamaah pedagang jadi pedagang-pedagang berangkat haji tapi pakai kapal laut ya bin bahar mutawajjihina ilal hajj menuju kepada haji pangkasal markah Kapalnya pecah. Yang ditunggangi ya. serombongan itu. Pecah kapalnya apa? Ya? Wabada waktu haji. Waktu haji udah sempit. Udah kira-kira berapa hari lagi ukup gitu. Wabihim dan diantara mereka itu ada seorang manusia ma'ahu insanun ma'ahu bida'atu bida'atin Bid'atun bi alfa. Ada manusia yang punya barang dagangan seharga 50 ribu dinar. Mau oh, barang dagangan? Ya. Seharga 50 ribu? Ya pedagang semua. Patarokah? ditinggalin barang. Karena kalau diurusin barang yang kececer tuh kan kapalnya inkasar dia retak, nggak bisa berangkat lagi. Kalau diurusin barang dulu, pindahin ke kapal yang lain, mungkin hajinya ketutup. Sehingga dia nggak bisa berangkat, tinggalin dulu berangkat aja haji. Nggak bawa kabin kirim barangnya itu. Yang senilai 50 ribu hmm, dinar. Padahal lalu ada, ada ada yang berkata, lalu lalu dia berkata, wallahi, oh kelewatan. Fatarasaha watawajjaha ilal hajj. Dia tinggalin barangnya menuju kepada haji. Fagalu lalu mereka bertanya kan rombongan pedagang. Yang lain nanya dong. Lahu kepada itu orang yang punya barang ditinggalin aja. Ya. Lau azabta fi hadzal makan la'allahu yakhruju laka ba'du bidu'ati. Kalau kamu diam sebentar di tempat ini, barangkali dagangan barang inti itu sebagian barang inti nongol ya yeah. tungguin aja ntar juga tuh barang nongol sayang apa dijawab bagala wallahi lau hasalat liat dunia kulluha tuha alal hajj demi Allah jikalau hasil dunia kepadaku semuanya Andai kata aku dapat dunia semuanya. Aku nggak bakal pilih itu dunia semuanya. Ya, daripada milih haji. Apalagi cuma 50 dinar itu. Apalagi barang cuma 50 dinar. Dunia semuanya aku dapat, aku nggak mau. Mendingan haji gitu. Ya, sampai begitu. Wa du'a'i man yashhaduhu min min awliya'illah. Saya lebih milih haji dan lebih memilih doanya orang yang menyaksikan daripada aulia aulia Allah. Ya. Dia pernah melihat ada wali Allah di situ. Dia temuin karomahnya. Makanya dia lebih baik milih itu deh. Haji dan lebih memilih apa yang disaksikan daripada kewalian atau karomahnya wali yang dia pernah dapetin pada tahun yang lalu. Ba'da an ra'aitu minhum ma ra'aitu. Setelah aku lihat daripada mereka para wali apa yang pernah aku lihat. Qalu wa ma ra'aita minhum? Apa yang kamu pernah lihat daripada itu para wali? Qala dia cerita. Ini orang yang punya barang 50 dinar tinggalin 50 ribu dinar. Kunna maratan mutawajjihina ilal ha. Satu tempo saya pernah berangkat haji dulu. Pasobana absun Fi ba'dil ayah lalu terjadilah menimpa kami kehausan pada sebahagian hari. Aus. Ya. Wa balagati syurbatu kada wa kada. Minuman sampai harganya sekian sekian. Saking susahnya itu air, minuman harganya jadi tinggi. Biar tinggi kagak ada yang jual. <laughs> Kalau ada yang jual bisa beli juga biar mahal juga. Yang penting bisa minum. Oh, orang kelaparan minta hausan, mendingan kelaparan. Ya. lo gak dijajalin. Kehausan sama kelaparan. Ya, gak nggak kuat haus. Kalau lapar masih bisa ditahan-tahan, tapi kalau haus, uh, bisa kurang cairan, tenggorokan kering, nggak bisa ini. wadawau wadartu فِي min awwalihi ila akhirih falam yahsulni ma'un ya bibayin wala ghair wala ghair dan aku muter di rombongan dari mulai awal sampai akhir tapi falam yahsul limaun nggak hasil untuk air dibayin baik yang aku buat beli yang dijual wala ghair atau lain-lain Jual kagak ada, nemuin juga kagak. Susah hari. Wa balagha al-'ashu minna jahda. Ausnya sangat memuncak. Susah dapat air, aus banget. Kata Fatakadantu berilan, aku berjalan sedikit wa isan ana dipakirin ma'ahu ukazatun wa Ya aku jalan sedikit, eh aku lihat ada seseorang orang miskin, pagi, Ya, Bersama dia ada tongkat. Ya. Warikwah. Apa namanya itu? Kayak tempat tempat minum. Ya. Tongkat ada tempat minumnya. Wa qatrakanal ukazata bisa dia jirkah. Dia tancepin tongkatnya itu pada selokan yang kekulem gitu. Jadi ini, ini jalanannya sajiannya ini kulem-kuleman gitu. Ini tongkat ini tancap di sini. Cuk. Ya. Nah dari bawah tongkat keluar air muncul. Air lagi susah. Didapetin orang miskin. Tancap tongkatnya dipegang begini. Cuk. Tuh air jalan dari tongkat ini. Ditampung ke kulem luber nggak habis-habis. Aku minum dari situ. Sampai kenyang. Aku panggil rombongan, eh, dulu kau ada air banyak. Ambil, masing-masing. Kejar banyak, ambil. Agak habis, masuk penuh juga. Ya. Wali. awliya. Ya, wali min awliya, Pancepin. Jadi yang itu aku temuin yang model begitu di Mekah. Makanya aku lebih baik dapetin yang begitu lagi deh. Doanya mereka, doanya mereka tuh lebih aku aku harapkan daripada Allah. Karena di sana ada doa wali yang diijabah oleh Allah yang dia doa umum. Ya termasuk kita nggak tahu kita lagi datang di situ dia masuk doanya dia. Ya. Orang 600 ribu orang yang berangkat haji yang terima cuma 6 6 ribu. Huh. Ya, 6 ribu haji yang diterima cuma 6 orang. Tetapi karena karunia Allah setiap satu orang narik seribu. Setiap satu orang bawa sih. Jadi ketolong yang lima ribu. <laughs> yang yang seribu ngikut yang satu, yang seribu lagi ngikut. Dengan sebab enam orang keterima enam ribu enam ribu. Padahal rekenannya cuma enam orang yang terima, cuma karena keberkahan dia dan fadilah Allah yang lain ikut juga diterima oleh Allah Subhanahu. Itu yang disebut karomahnya itu. Ya. Apakah yang model begini kita tinggalin? Ngejar harta. Ngejar harta lebih menangkan harta daripada dapat yang model begini. Ya. Tentu bagi orang-orang yang nggak paham. Nggak jadi berangkat haji. Gara-gara urusan dunia. Ya. Udah tinggal berangkat pakai mundur lagi. Ya. Kecuali memang dari sononya tuh lah. Sekarang kan haji itu kayak, kayak ngantri lima tahun. Yang penting nyetor aja dulu. Kalau kita udah nyetor, ya ternyata belum dapat panggilan gitu udah meninggal, itu niat itu udah sampai. Ya, udah sampai. Yang repot nyetor kagak nunggu panggilan, ya kagak dipanggil panggil. Nyetor kagak tak mau panggil. وبلغ العرش منا جحدا فتقدمت ذليلا وإذا أنا بباقين معه غازة وركوة وقد ركن العكازة في ساقية والماء ينبع في من تحت العكازة dan air itu muncul dari bawah itu tongkat wa yasri fi sagiyah ilal biri ngalir ke selokan itu menuju ke kulem-kuleman itu saja itu ilal birka saya datangin itu kulem fasyaribtul u fasyarib aku minum Wa aku girbati. Udah minum penuhin garobaknya, gerobak. Ya minuman yang tempatnya dari kulit. Penuhin. Pak Ayah. Eh. Cuma alatur rakba, aku umumin rombongan. Eh, hey, sini. ya. Pas saja udah mereka ambil minum semuanya. Minha daripada kolam tadi. Watarabuha mereka tinggalin itu kolam. Wahia tatfa itu kolam tetap meluber. Ya. قال فهل يسمه بموت مشهده يشهده هؤلاء القوم رضي الله anhu maka dia lalu berkata kira-kira bisa gak nih diizinkan atau kita kaya gitu ya lebih memilih dunia atau yang itu dengan meninggalkan masyhad tadi itu tempat persaksian yang dia saksikan oleh mereka para wali-wali min auliyahillah Radiyallahu anhu. Dan banyak lagi kisah-kisah ya nyata atau dari saudara-saudara kita yang pernah berangkat haji itu pengalaman-pengalaman menarik. Ya. wallahu alam mudah-mudahan bermanfaat hingga bagi yang belum haji muncul gairahnya untuk ya, menabung atau niat dengan niat yang kuat untuk melaksanakan haji. Dan yang sudah mudah-mudahan juga Allah berikan rezeki untuk kembali Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qultuhu ada wan Nabiun min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمضي إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولإخواننا ومن سواك عنا ممن خلف أمرك وعصى حسن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمي وزينا من حلمي واكرمنا من تقوى وزدنا من عافية اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وتلامذنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برحمتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين